Pak Arjo silakan. Selamat siang Pak. Siang silakan Pak. Ya memang bangsa ini kan lagi sakit Pak. Jadi kalau siang hari harus nyalain lampu, kalau malam hari lampunya mati. Banyak itu PLN itu. Sering-sering begitu. Ya terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Aryo. Pak Joko silakan. Selamat siang Pak. Siang Silakan Pak. Saatnya ya sosialisasinya aja yang kurang ya. Kalau dari dewan kita itu kan cuma bisanya itu bikin undang-undang. Tapi tidak dijelaskan buat apa lampu motor dinyalakan siang hari. Itu kan buat demi keselamatan. Jadi dewan kita itu bikin undang-undang tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan. Jadi kalau mereka yang menyalakan lampu tidak tahu fungsinya berapa. Terima kasih. Ya baik Pak Didit silakan. Selamat siang Pak. Ya silakan Pak. Nah, itu menurut saya sangat aneh Pak. Katanya kita harus menghemat energi segala hal, tetapi itu lampu dinyalakan satu Pak. Itu kalau soal lalu lintas itu sering di perapatan lampu merah itu dilarang stop Pak ya, ada ada tanda larangan tapi giliran mobil melanggar, eh, melanggar lampu kuning melewat itu ditangkepin nama polisi tetapi bus-bus kota eh, mikrolet yang parkir yang di bawah tanda stop nggak ditangkepin itu Pak terima kasih Pak ya baik Pak Anwar silakan saya kira di sini memang ya kita tujuannya mungkin untuk yang bikin undang-undang supaya ada pemasukan untuk yang menangkap karena nggak ada gunanya untuk lampu hidup siang hari dan juga sama seperti memakai safety belt sedangkan kita hanya jalan 20-30 km per jam tapi dipalak sama polisi jadi saya kira banyak undang-undang yang kurang cocok untuk di Indonesia kan terima kasih ya baik dari Pak Paulus silakan Pak ya menurut kami undang-undang tersebut adalah lahan baru Pak bagi aparat Pak hingga yang sudah dibilang baik karena lupa maupun lampu yang mati Pak saya barusan ganti boklamnya Pak ya nggak tahan dua bulan harus ganti lagi Pak jadi menurut kami undang-undang tersebut harus dibatalkan segera Pak. Makasih. Ya Pak Yohan, terakhir silakan Pak. Terima kasih. Memang di Indonesia ini banyak hukum, tapi kadang-kadang prakteknya itu angot angotan Seperti saya jalan Sudirman itu sudah jelas ada rambu-rambunya, motor tidak boleh lewat jalan mobil. Tapi kalau motor lewat jalan mobil dibiarin kemudian motor yang nggak pakai lampu itu dibiarin motor sebetulnya motor pakai lampu di siang hari itu itu sangat bagus karena sebetulnya di Surabaya udah udah diuji coba itu sangat mengurangi kecelakaan itu tapi ternyata di sini semua hukum itu ditegakkannya tuh setengah tengah gitu jadi akhirnya orang sudah pada bingung dia nggak ngerti karena Indonesia tuh banyak melek hukum banyak nggak melek hukum ternyata karena karena memang hukumnya penegakannya kurang terima kasih selamat sore silakan motor itu sangat labil, jadi nyenggol sedikit aja bisa jatuh dan kecelakaannya bisa fatal. Nah tujuannya dinyalakan lampu itu adalah biar pengendara roda empat atau pengendara selain motor itu lebih aware, lebih sadar bahwa dia ada gitu. Jadi sebetulnya mau siang mau malam lampunya mesti nyala, nggak apa-apa. Undang-undangnya mesti tegas. Dan motor juga memang biang kerok terjadinya kecelakaan. Nggak pernah mereka disalahkan, selalu menang. Nah itu, terima kasih. Yang berikutnya Pak Sefem, selamat sore. Silakan Pak Rizwan. Ya, sore Bu. Ya. Ya, memang sebenarnya ini kendala juga ya. Kalau kita lihat urgensinya apa sih untuk nyala-nyala di siang hari? Karena eh, itu juga kalau di daerah tertentu itu kan aneh gitu kalau dinyala-nyalakan misalkan di daerah apakah undang-undang itu merata untuk semua wilayah gitu loh itu aja, makasih. Terima kasih kembali. Pak Alex, selamat sore, silakan. Sore, saya setuju sama yang penelpon pertama ya. Itu kan sebenarnya tambahan saya, itu adalah menunjukkan ketidakmampuan <clears throat> polisi mengatur motor. Makanya suruh, hati, suruh mobil hati-hati, lihat dari spion kelihatan ada lampu motor, jadi bisa tahu sendiri. Nah kalau penelpon kedua bilang urgensinya apa, saya bisa tanya lagi, sebenarnya kalau dinyalain kenapa sih? Juga nggak bikin apa-apa kan gitu loh justru malah kalau dinyalain motor、uh, eh, lampu utama dinyalain justru itu lebih menyelamatkan eh, kondisi motor gitu loh jangan ditanya urgensinya apa tapi ini justru menguntungkan si pengendara motor itu aja ya terima kasih Pak Tony silakan Iya, saya kira kalau emang untuk kebaikan, untuk keselamatan, itu nggak masalah. Tapi di Jakarta ini, motor itu udah nggak bisa diatur. Yuk coba lihat, saya yang paling gampang tuh, kan dekat Mas SM nih ya, itu ada batu ceper tuh namanya, jalan batu ceper ya. Orang dari Gajah Mada bisa tembus dia langsung ke batu ceper. Dari batu ceper bisa tembus ke Gajah Mada. Itu polisi nggak ada yang pernah tangkap. Nah, giliran yang di depan batu ceper mau belok ke batu tulis, itu polisi suka nangkring karena ada perbodohan. Nah, orang ditangkap di situ. Jadi intinya polisi harus benar-benar lah. Kalau masalah lampu ini ya, saya kira emang kalau siang terik itu nggak kelihatan. Nggak gitu kelihatan gitu loh. Gitu aja sih, makasih.